Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Kajian via Skype pada malam Sabtu 28 Syawal 1441 Hijriah. Dan alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian rutin kita pada sesi pertama ini insya Allah kita akan membahas kembali pelajaran syarah dari Al-Qawaid Al-Arba empat prinsip penting empat kaedah penting di dalam memahami at-tauhid dan lawannya yaitu kesyirikan dan pada <clears throat> pertemuan yang telah lalu kita membaca matan dari kaidah yang kedua dengan beberapa penjelasan. Alhamdulillah bahwa inti dari kaidah yang kedua adalah penjelasan tentang hakikat kesyirikan orang-orang jahiliyah kufar Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, hakikat dan alasan mereka ketika melakukan perbuatan kesyirikan bukanlah mereka meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka minta itu bisa memberikan rezeki, bisa memberikan perlindungan, bisa menghidupkan dan mematikan. Mereka tidak mempercayainya. Mereka mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah. Sebagaimana dalam kaidah pertama. Namun, alasan mereka ketika memalingkan sebagian dari jenis ibadah kepada berhala-berhala tersebut adalah tujuannya salah satu dari dua tujuan, yaitu tolabul kurbah dan yang kedua tolak asyafa'ah. Tolak meminta al-furbah. Mereka meminta agar berhala-berhala itu mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Alasan yang kedua agar berhala-berhala tersebut memberikan syafaat di sisi Allah untuk mereka. Itu tujuannya. Namun ya hal tersebut alasan-alasan yang mereka ya yakini yang mereka sebutkan dari alasan-alasan tersebut itulah hakikat dari kesyirikan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam dua ayat dalam Al-Qur'an dalil penting sekali adakah yang sudah hafal bisa membaca dua ayat yang menjelaskan hakikat kesyirikan orang-orang jahiliyah tersebut tafadhol siapa yang membaca salah satu dari dua ayat tersebut, surat Az-Zumar ayat ketiga, dan yang kedua surat Yunus ayat ke-18. Tafadhal. nah Siapa yang ingin membaca? Tafadhal. Hayakumullah. Barakallahu fikum. Ada yang mau baca? Silakan. Naam. Abu Umar. Zulfadli. Ikra. Ya Ustaz. Ya. Tafadhal, baca. Ayat ketiga ya Ustaz. Naam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alal ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Ya, Allah hukumi perbuatan mereka sebagai kekufuran, ya, kesyirikan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ketika mereka alasannya ya meminta al-qurbah agar mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian <clears throat> ayat yang kedua ya yaitu surat Yunus ayat 18. Tafadhol perwakilan dari SBK. Ya. Tafadhol perwakilan dari ya ikhwah tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون Ahsanta, ahsanta. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Masya Allah. Tuhib. Ya, dua ayat di dalam Al-Quran. Ya, ini kalau bisa dihafal. Dipahami artinya. Ya. Barakallahu Ya. Al-Akh. Al-Fadhil. Ya. Darius ya. Hafizahullah. Nah, bagus. Ya. Kalau bisa dihafal ini. Dua ayat ini. nah. Jazakumullah khairan. Dihafal. Ya, dipengerti artinya. Ini dalil yang sangat penting sekali. Inilah hakikat kesyirikan. Ya, banyak sekali para pelaku syirik yang melakukan kesyirikan dari menyembah kubur, ya, mengagung-agungkan kuburan-kuburan, mereka beralasan seperti ini, ya. Kami tidak meminta pada mereka kami tahu yang memberikan rezeki adalah Allah, yang memberikan perlindungan adalah Allah. Ya, namun mereka ini akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Mereka ini sebagai perantara antara kami dengan Allah. Mereka mendekatkan diri, diri kami kepada Allah. Itu alasan-alasan. Ya, yang biasa mereka sebutkan. Maka kita bantah perbuatan mereka adalah kesyirikan. Perbuatan mereka adalah kekufuran. Ya, dengan dua ayat tadi. Sangat jelas sekali. Nah, barakallahu fikum dan juga telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu ya untuk kita berhati-hati dalam takfir, fonis takfir ya ada takfir am secara umum dan takfir secara khos per individu. Nah, takfir secara umum dengan menyebutkan sifatnya yang menyembelih untuk selain Allah kafir, musyrik. Ya, yang bernazar untuk selain Allah kafir musyrik. Ya, kita katakan seperti itu. Tetapi untuk takfir A, takfir khas, muayyan per individu. Ya, ada tetangga kita melakukan kesyirikan. Maka kita tidak boleh langsung bermudah-mudahan mengkafirkan. Ya, di sana ada dhawabit, ketentuan-ketentuan yang disebut oleh para ulama. Dhawabit usul, at-takfir. Ya, ketentuan ya di dalam ya mengkafirkan ada syarat-syaratnya harus dipenuhi seluruhnya. Syarat-syarat pengkafiran. Dan juga tidak boleh adanya penghalang dari penghalang-penghalang kekafiran yang disebut dengan mawane at-takfir. Dan di antara yang menghalangi banyak di antara kaum muslimin yang terjatuh di dalam kesyirikan untuk kita fonis, kita hukumi mereka kafir musyrik adalah apa penghalang di antara penghalang yang banyak tersebar adalah kebodohan. Kebodohan mereka, mereka tidak tahu. Ya, mereka terkena syubhat, ya, menyangka itu bukan kesyirikan, maka di antara penghalangnya itulah kebodohan. Ya, belum tegak hujah atas mereka. Naam. Barakallahu fikum. Dan ini pembahasannya dalam kitab-kitab yang lain insyaallah taala ya kasus syubhat atau di kitab yang lain biidznillahi azza wajalla Nah, barakallahu fikum. Dan juga telah dijelaskan pula pada pertemuan yang lalu tentang syafaat, perincian syarat-syaratnya, ya, dan juga pembagian-pembagian dan hikmah dari syafaat. Dan alhamdulillah, ya, secara garis besar telah kita bahas ya tentang syafaat tersebut. Dan sekarang kita baca insyaallah taala syarah dari ya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz Naam rahimahullahu taala. Naam. Kita baca syarah dari beliau Samahatu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau rahimahullah mengatakan, lihat ya, fik halaman 14 ya, syarah samahatu syekh syarhu samahati syekh rahimahullah yakni ma qasadna anna al-asnama yakhluqun aw yarzuqun aw yudabbirun al-umura aw yuhyun al-mauta la ma qasadna hada ya Syekh rahimahullah menjelaskan bahwa mereka maksud dari kaidah kedua ini mereka orang-orang musyrik ya jahiliyah kufar Quraisy ya orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka mengatakan kami tidaklah memaksudkan bahwa berhala-berhala itu, ya, suara saya jelas, suara saya jelas, jelas Ustaz, jelas. Nah, barakallahu fikum. Nah, mereka mengatakan ya orang-orang kafir Quraisy musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka mengatakan, tidaklah kami maksudkan bahwa berhala-berhala itu yang menciptakan atau memberikan rezeki atau yang mengatur seluruh perkara, yang menghidupkan yang mati. Tidak, kami tidak memaksudkan ini. Nahnu na'rifu anna hadha kullahu lillah. Kami mengetahui bahwa ini semuanya adalah milik Allah. Hanyalah Allah yang melakukan penciptaan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan yang mati, ya. Itulah ya mereka keyakinan mereka yaitu mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah. Ya. Walakin qasadnahum liyashfa'u lana liyuqarribuna ilallahi zulfa. Namun kami ya berharap kepada mereka berhala-berhala tersebut agar memberikan syafaat kepada kami untuk mendekatkan diri diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu alasan mereka, orang-orang kafir Quraisy musyrik jahiliyah tersebut. Li'annahum ahsanu minna karena mereka ini lebih baik dari kita. Bahum ashabu dinin walahum ta'atun karena mereka orang-orang yang telah mati dari orang-orang yang dianggap wali atau orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang lebih baik dari kita. Alasan mereka seperti itu. Ya, mereka ini orang yang telah mati tersebut adalah orang-orang yang kuat agamanya, memiliki ketaatan-ketaatan. Wa a'malun dan mempunyai amal-amal soleh yang banyak. Walihada na'uduhum wa Oleh karena ini kita ya mengibadahi mereka dan meminta kepada mereka wa bihim kita meminta ya keselamatan dengan mereka liyuqarribuna ila Allah ya agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah waliyashfa'u lana dan agar mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Li'annahum khairun minna wa awjah minna. Ya, karena mereka ini lebih baik dari kita. Ya. Nah, كما قال جل وعلا anhum fi surati tanzil zumar sebagaimana Allah Azza wa Jal telah menyatakan tentang mereka di dalam surat Az-Zumar walladzina اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني أنهم يقولون ما نعبدهم ya mereka mengatakan ya orang-orang kufar Quraisy musyrik jahiliyah tersebut mengatakan kami tidak menyembah mereka. Kami tidak yakni al-anbiya was salihin إلا يقربونا إلا ليقربونهم إلى الله زلفى إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني ما عبد ما عبدناهم لأنهم يخلقون أو يرزقون لا عبدناهم Abadanahum li'annahum yuqarribuna ila Allah. Ya. Alasan mereka kami tidak menyembah mereka. Para nabi, orang-orang soleh yang telah mati. Ya. Agar ke, kecuali ya agar mereka mendekatkan diri diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kami tidak menyembah mereka karena mereka ini bisa menciptakan atau memberi, memberi rezeki. Kami tidak memaksudkan itu. Namun kami menyembah mereka, mengibadahi mereka agar hanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya jelas? Tadi terputus-putus, Ustaz. Nah, ini sekarang baru oke. Okay. Toib, para fikum. Kita lanjutkan. Sudah berapa menit ini? Sudah berapa menit kita? Sudah ada 25 menit? Sudah berapa menit? Oh. Start yang record, 19. record 19. 20 lebih. 19. 20 lah, 20. Ah. 20. Start, start, start record, 20, 20. Baik. قال شيخ بن باز رحمه الله فهذا يدل على أن عبادتهم إياهم لأجل طلب التكريم أنه من الكفر وإن لم يقولوا أنهم يخلقون ويرزقون إذا دعوهم واستغا واستغاثوا واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم بقصد القربة وأنهم يشفعون لهم هذا هو الكفر الذي فعله المشركون الأولون ولهذا سماهم كذبة كفرة يعني كذبوا بأنهم يقربوهم إلى الله وكفروا بهذا العمل يقول سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله سورة يونس ayat 18 dan ini menunjukkan ya bahwa peribadahan orang-orang kufur musyrik jahiliyah, kufar Quraisy tersebut terhadap berhala-berhalanya hanya untuk tujuan agar mereka mendekatkan diri-dirinya kepada Allah. Dan bentuk at-takrib meminta hal tersebut yaitu agar didekatkan kepada Allah itulah kekufuran walaupun mereka tidak mengatakan ya berhala-berhala tersebut yang memberikan rezeki atau yang menciptakan ya tatkala mereka orang-orang kufar musyrik jahiliyah tersebut meminta kepada berhala-berhalanya, beristighosah kepadanya, ya, menunaikan nazar untuknya, menyembelih untuknya dengan tujuan ya al-qurbah. Ya, ya, agar mereka ini berhala-berhala ini mendekatkan diri mereka kepada Allah dan memberikan syafaat di sisi Allah, itu adalah kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terdahulu, orang-orang musyrik jahiliyah, kufar Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Oleh karena ini, ya oleh karena alasan ini ya mereka disebut oleh Allah Azza wa Jalla sebagai para pendusta dan orang-orang kafir. Dus pendusta karena mereka telah berdusta dengan mengatakan ya berhala-berhala itu bisa mendekatkan diri mereka pada Allah. Ini dusta, ya. Dan disebut kufur karena mereka menjadi kafir dengan perbuatan tersebut. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat 18. 6. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, "Fa'aqarru bi anna alihatahum alihatahum la tanfa'u wa la tadur." Ma'a ذلك يقولون أنهم يشفعون لهم فهم مقرون بهذا والله يقول جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين ويقول الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع نعم mereka mengakui bahwa sesembahan-sesembahan berhala-berhala yang mereka minta itu tidak memberikan manfaat, tidak pula bisa ya memberikan kebodohan. Namun bersamaan dengan itu mereka mengatakan ya berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat dan bisa mendekatkan diri diri mereka kepada Allah padahal Allah Jalla wa Ala telah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in tidak bermanfaat untuk mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat ya orang-orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat. Ya, malil zalimina min hamimi wala syafi'i yudha. Ya, tidak ada bagi orang-orang yang zalim, ya, orang-orang kafir, ya, taib dari teman dekat dan orang syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Nah, artinya mereka tidak akan mendapatkan syafaat dan ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang syarat-syarat dan ketentuan syafaat ya harus dari kalangan ahlu tauhid. Naam. Barakallahu fikum. Wa hadha syirku abdala husula asy-syafa'ah lahum. Wa hadha syirku abdala husula asy-syafa'ah lahum wa lam yanfa'u bal darrahum. Ya. Dan kesyirikan yang mereka lakukan ini membatalkan peluang mereka untuk mendapatkan syafaat. Dan tidaklah bermanfaat syafaat tersebut untuk mereka bahkan ya perbuatan itu membahayakan mereka wa innamal ladzi yanfa'uhum huwa an yatubu ila Allah bahwa yang bermanfaat bagi mereka orang-orang musyrik adalah untuk mereka bertobat pada Allah ya wa yastaqimu 'ala tauhid dan mereka ya lurus di atas tauhid ya wa an ya'budullaha wahdah wa an yad'u wa an yad'u al-isyraq bihi Naam, هذا هو الذي ينفعهم أن يوحدوا الله كما هو معنى لا إله إلا الله يعني يخصون الله بالعبادة والدعاء والخوف والرجاء والذبح والنظر كلها لله وحده ولا يشركون مع الله أحدا لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقرب مقربا ولا جنيا ولا غير ذلك هذا هو دين الله نعم inti dari ucapan penjelasan Syekh Ibnu Baz rahimahullah di sini adalah yang bermanfaat bagi orang-orang musyrik adalah untuk mereka segera bertaubat pada Allah. Lurus di atas mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Hanya beribadah pada Allah semata, meninggalkan perbuatan kesyirikan. Inilah yang akan bermanfaat bagi mereka yaitu mereka mentauhidkan Allah yang merupakan makna dari la ilaha illallah. Harusnya mereka me memurnikan seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah. Mengkhususkan seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah. Dari doa, rasa takut, roja, rasa harap, wadzabah, menyembelih, menunaikan nazar. Seluruh dari jenis-jenis ibadah tersebut hendaknya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hendaknya mereka tidak menyekutukan bersama Allah seorang pun. Tidak dengan seorang nabi yang diutus. Tidak pula malaikat yang terdekat tidak pula dengan jin, dan tidak dengan yang lainnya. Inilah agama Allah, inti dari agama Islam adalah agama at-tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, memurnikan seluruh jenis peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala wallahu taala a'lam Biswab. Ya, waktunya terbatas ya. Barakallahu fikum syarah dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala yang berikutnya akan kita baca ya pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala ya wallahu taala a'lamu bisawab ya kurang lebihnya saya mohon maaf ya insyaallah kita lanjutkan ya pada pertemuan yang berikutnya walhamdulillahirabbil alamin